الله حيث ما كنت wa atbi'is tal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmizi. Saudaraku, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam rangkaian peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah ada tokoh Quraisy namanya Surakoh bin Malik yang mengejar beliau bersama Abu Bakar untuk membunuhnya. Jadi awalnya semua orang Quraisy sudah sepakat untuk membunuh beliau. Jadi rumah beliau ini sudah dikepung. Ternyata pagi hari didapatkan yang ada adalah Sayyidina Ali bahkan Rasulullah dan Abu Bakar sudah ada di tengah jalan, tokoh-tokoh Quraisy rapat. Tokoh Quraisy waktu itu tinggal Abu Sufyan. Ada empat tokoh Quraisy, saudara sekalian. Satu yang paling tinggi adalah Umar bin Khattab yang tiap hari ingin membunuh Rasulullah. Yang kedua Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, dan Abu Sofyan. Yang menarik justru Rasulullah selalu mendoakan Umar bin Khattab yang tiap hari ingin membunuhnya itu agar menerima hidayah. Sehingga kita berkeyakinan mendoakan orang non-muslim boleh. Kami ulangi mendoakan orang yang non-muslim boleh. Tapi doanya agar mereka mendapatkan hidayah. hidayah. Bab ada pendapat hari ini yang begitu vulgar, pokoknya orang muslim tidak boleh didoakan. Itu kekerengan. Rasulullah sendiri, Umar bin Khattab yang tiap hari ingin membunuh didoakan. Orang Taif yang melempari batu Nabi sampai berdarah, Jibril pun juga siap menghabiskan orang Taif, Nabi tidak mau didoakan aja. Dengan doa yang terkenal itu Allahumma hadi kaumi fa innahum la ya Allah orang Taif ini adalah kaum saya karena karena mereka tidak ngerti aja dan alhamdulillah orang-orang yang didoakan itu akhirnya menerima kebenaran Islam sikap-sikap damai seperti inilah yang ditunjukkan oleh orang Islam khususnya tokoh-tokohnya ulama-ulamanya Sebab Nabi tidak pernah memposisikan Islam itu begitu garang, begitu keras. Bahkan ketika beliau keras sedikit diingatkan Allah walakunta faddon ghalidul qalbi lang fatumin khaulik. Kalau kamu keras kepala, hatimu juga kaku, orang lari dari kamu. Surokoh ini saudara sekalian, yang akhirnya memberikan diri akan mengejar Rasulullah karena akan diberi hadiah 100 unta. Dialah yang saya yang akan membunuh Muhammad karena saya paling tahu jalan ke Madinah. Bahkan jalan setapak pun yang dipilih Muhammad saya tahu dan saya ahli perang. Darah sekalian ketika sudah dekat Nabi dan Abu Bakar, kuda Surukoh itu masuk tanah merengek-rengek minta Rasulullah agar diampuni dimaafkan Rasulullah. Ternyata ngejar lagi. Jadi dimaafkan bukan berarti sadar, taubat tidak, dikejar lagi Rasulullah sampai ketiga kalinya. Barulah setelah kita kaklinya, Surakoh mengatakan, Muhammad, tolong aku selamatkanlah. Saya berjanji akan pulang ke Mekah, akan memberitahu bahwa Muhammad sudah tidak ada. Sudah pergi ke Madinah, jangan pernah mencari Muhammad lagi. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah dan bersyahadat. Jadi saudara-saudara sekalian kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Dalam peperangan pun mestinya satu persatu Nabi tinggal membunuhnya, Nabi juga tidak pernah membunuhnya. Perang itu bukan tujuan, perang itu hanya instrumen untuk syiar Islam. Paling beliau masih mengatakan bersyahadatlah kamu. Berkali-kali dalam sebuah peperangan mereka tidak mau bersyahadat, ya Nabi akhirnya menyatakan yaudahlah ya mulio. Setelah pulang saudara sekalian, yang rata-rata mereka adalah kepala suku, seperti di beberapa hadis sebutkan, mereka mengatakan jitu min indi khairinas, saya baru ketemu orang yang paling baik. Nah, orang karena sudah diselamatkan nyawanya, Walaupun awalnya benci setengah mati karena sudah diselamatkan nyawanya. Orang akan mengingat, "Uh, Muhammad ternyata orangnya baik. Kenapa kita harus memusuhi beliau?" Sehingga dalam sebuah peristiwa akhirnya ada jamaahnya umatnya yang bertanya, "Siapa orang yang paling baik?" Karena kepala suku tadi selalu mengatakan dia ya orang paling baik dan Muhammad orang paling jelek. Harus dibunuh. Akhirnya kepala suku tadi mengatakan, ya Muhammad. Terus kalian kalau sudah orang mengakui Muhammad orang paling baik, ucapan syahadat itu tinggal nunggu waktu aja toh. Pengakuan orang bahwa Muhammad baik itu penting. Muhammad itu benar, itu penting. Dan akhirnya satu suku masuk Islam. Rangkaian peristiwa seperti ini sudah sekian banyak sekali, maka kita bisa meyakini bahwa Islam yang selama ini kita arikan tunduk, patuh, pasrah, damai, mendamaikan boleh. Tapi dalam konteks peristiwa-peristiwa ini Nabi memberi penyadaran kepada kita Islam itu memang artinya menyelamatkan, bukan selamat tapi menyelamatkan. Analisis morfologis ilmu sorof memang Islam itu dari aslama yuslimu islaman Berapa ribu kamus bahasa Arab kalau aslama bukan selamat, menyelamatkan. Itu fi'il muta'adi. Itu kerja, kata kerja transitif yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Tidak bisa diartikan selamat, diarikan menyelamatkan. Orangnya disebut muslim, maka orang muslim orang yang menyelamatkan. Bahasa yang lain, Al-Baqarah 107 merahmati. Itulah yang paling terkenal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan merahmati, menyelamatkan. Dan yang harus digaris bawahi saudara sekalian lil alamin bukan lil muslimin. Sebab selama ini ada kesan tokoh Islam itu yang diselamatkan wong Islam tok. Kalau memang ayatnya lil lil muslimin yang kita selamatkan, yang kita rahmati ya orang Islam kok lainnya nggak apa-apa. Kalau ayatnya linnas yang kita selamatkan hanya manusia karena lil alamin seluruh makhluk alam itu seluruh lil khalaik makhluk. Maka pengertian-pengertian dasar Islam seperti inilah saudara sekalian yang harus harus dirumuskan ulang. Dari sekalian, makanya ada satu peristiwa orang sudah sholat, sudah salam ke kanan dan ke kiri, dipanggil Rasulullah. Kamu ke sini, nggih ya Kanjeng Nabi, kok kamu belum sholat? Lu sampun Kanjeng Nabi. Belum. Sudah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi belum. Loh, tapi tadi kan Nabi tahu bahwa saya sudah salam ke kanan dan ke kiri. Tapi kamu belum sholat. Saudara sekalian, Nabi itu kan tahu bisa membaca orang. Jadi orang ini memang sholatnya bagus, juga mengakhiri salam ke kanan dan ke kiri. Dan kalau kita ikut Imam Ghazali dalam Ihya'nya, sudah sekalian, ketika kita melafalkan salam ke kanan ke kiri itu, memang hati kita juga betul-betul mendoakan selamat orang yang ada di kanan dan di kiri. Satu. Dua, malaikat ini kalau di dalam enggak di Ihya enggak ada. Karena Imam Ghazali seorang waliullah yang punya inkisaf. Sudah uh, sudah wali lah begitu dari sekalian. Jadi setiap majelis baik seperti malaikatnya jauh lebih banyak daripada orangnya. Dan doa malaikat itu insya Allah mustajabah karena malaikat tidak pernah bermaksiat. Jadi sekali lagi yang harus kita selamatkan hati kita mesti mengatakan orang di kanan kita selamat, di kiri kita juga selamat juga para malaikat. Tetapi persoalannya Nabi tahu orang ini kalau di luar sholat selalu menyusahkan orang yang ada di kanan dan di kirinya. Dalam pengertian lain orang ini Islam hanya ucapan bukan perbuatan. Jadi saudara sekalian misalnya kita sholat baik tapi di luar sholat kita selalu membuat susah. Tidak merahmati. Tidak menyelamatkan makhluk siapapun yang ada di kanan di kiri kita ya kita dipanggil kanjeng Nabi kamu sholat kok tidak pernah salam berarti tidak pernah sholat inilah Allah menyatakan kaburo maktan indallah antakulu malah taf'alun dosa besar Allah sangat membenci orang mengucapkan tapi tidak mengamalkan Islam diucapkan saya Islam saya membela Islam tapi perilakunya membuat susah siapapun makhluk di dunia ini itu kan tidak rahmat lil alamin pemahaman-pemahaman seperti inilah sekarang sedang melanda semua umat Islam di seluruh dunia Islam diposisikan harus menyerang umat yang lain. Padahal Nabi selalu mencontohkan bahwa beliau itu harus melindungi, merahmati siap. Jangankan manusia, gunung pun makhluk pun siapapun diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara sekalian, oleh karena itulah selama ini hanya mengenal hablum minallah, hablum minannas itu harus dirumuskan ulang. Insya Allah yang yang mendekati benar, yang maha benar Allah. Hablum minallah dan hablum minal alamin. Vertikalnya kita Allah baik, tapi juga horizontalnya tidak hanya kepada manusia, kepada siapapun makhluk di dunia ini kita harus rahmatan lil alamin. Kok hanya hablum minas, hablum minallah? Lah, biasa atau salah kaprah. Itulah makanya surat Al-Ahzab 136 itu kan ada ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Kan agak aneh saudara sekalian. Orang sudah beriman kamu masih diperintahkan ber Ada dua penafsiran dari ayat itu. Satu, iman itu memang seperti voltase kadang naik, kadang turun harus dipertahankan, diperkuat. Dua, ayat itu menjelaskan tidak boleh berhenti belajar. Dan kalau sudah belajar, tidak boleh merasa paling benar. Apalagi doktrin sudah tidak boleh. Itu sudah sekalian. Itulah mengapa seperti satu contoh Arum ayat 21 ayate wong manten niku sudah sekalian kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Jadi rumah tangga itu untuk mewujudkan sakinah, mawadah dan tapi kita aneh. Sakinah kok diarikan bahagia itu dari mana? Tafsir manapun tidak ada yang mengartikan bahagia itu tidak ada. Kamus bahasa Arab pun insya Allah sakinah itu ketenangan. Sakana fi bertempat tinggal, kalau sakana ilah itu al-itminan, ketenangan. Makanya yang betul adalah kiai kita di desa itu kalau menjelaskan ayat itu mau tafsir yang benar. Bukan pakai akal. Wawu ini wawu di Jadi rumah tangga itu ingin dapat rahmat rezeki syaratnya rahmat itu harus ada mawadah semua istri rukun setikar bersama sepiring berdua diteruskan sehidup semati hanya sehidup semati itu bohong karena suaminya mati, istri cinta berapapun tidak mau ikut dikubur bareng-bareng. Apalagi suami istrinya mati tambah alhamdulillah kok. Jadi udah sekalian. Jadi mawadah itu akan langgeng. sarannya apa? Sarannya sakinah. Sakinah apa? Bahagia? Bukan. Ketenangan. Lah, ketenangan dari mana? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan dakwah, kita ngitung 222 kali lafaz dakwah itu ndak salah hanya satu kali ke Islam. Semua lafaz dakwah itu ilallah, ngajak itu bukan pada Islamnya, pada Allahnya. Kalau sekarang kan tidak, seolah Islam lebih penting daripada Allah, itu kan tidak betul. Islam, Islam, Islam, tapi lali Gusti ya Allah, percuma. Waman ahsanu keolahan miman da'a ilallah dakwah itu ilallah ke Islam boleh tapi belum yang pada pokoknya Rasulullah sendiri di Quran juga dijelaskan wadaiyan da'i da'i ya tidak itu orangnya ilallah bukan dari Islam Nah, kita ini sekarang itu terjebak Islam seolah-olah lebih penting daripada Allah. Beragama mode begini harus dirumuskan ulang, saudara sekalian. Bahkan di fakultas dakwah pun menurut saya rumusan berdakwah ngajak orang masuk Islam itu harus ada penjelasan catatan. Itu tidak pokok, yang pokok ikat Allah. Kau muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah ada seorang ulama besar namanya Ronggo Warsito. Itu ulama besar di pesantren aja 15 tahun saudara sekalian di Tegalsari Ponorogo cuma pondok itu mati kemudian diteruskan menjadi pondok gontor itu insya Allah beliau itu senengane ngumpuni hadis-hadis kanjeng Nabi yang bersifat meramal masa depan yang intinya kalau orang tidak ingat Allah dia tidak, tidak cinta Rasulullah beliau akhirnya menyatakan yen wis ono Perahu melaku ning awang-awang, berarti pesawat terbang. Kereta tanpa jaran mobil. Pasar ilang kumandangi. Kalah dengan mall, kalah dengan Indomaret. Sudah datang? Itu zaman akhir. Kali ilang kedungi. Kedung itu dasar sungai yang paling dalam. Maka nyanyian orang dulu itu sebenarnya maksudnya jangan pernah membuang sampah ke sungai itu lokal wisdom kearifan lokal idayo teko e bleberno kloso e klosone bedah tambalan jadah jadahe mambu Pakak asu asune mati buangannya kali kali ini banjir itu intinya kan jangan pernah membuang sampah ke sungai nah sekarang sungai dangkal semua jadi banjir semua Hutan salah mongso Orang nyebut sekarang perubahan musim BMKB sekarang itu kalau dulu kurang satu minggu sudah yakin hujan. Sekarang tiap dua jam harus ada update karena perubahan-perubahan begitu cepat. Udan salah mongso. Dulur dadi musuh. Guru dadi satru. Di Sampang kemarin kan ada guru di tempaleng muridnya sampai meninggal. Akeh perawan tua-tua tapi akeh rondo no anak. Sudah datang. Wong pinter keblinger, profesor masuk penjara. Wong bener denger-denger, ndak pernah direken. Wong api ditampe-tampe, wong jahat munggah pangkat. Itu hadis hakikatnya hadis kanjeng Nabi yang bersifat memprediksi masa depan dan ditutup oleh beliau yen wis ono perang saka lor, saka kidul, saka etan, saka kulon. Itu hadisnya hanatun, hanatun, hanatun Perang saka lor, kidul, etan, kulon iku menungso ketengan zaman, ketekan zaman edan, zaman akhir. Orang lali Gusti Allah. Iling Islam tapi lali Gusti Allah seolah-olah Islam lebih penting dari Allah itu kan tidak betul ditutup yang terkena itu nangi zaman edan iwuh oyo oh, ya ing pambuti mulai edan ora tahan yen ya ora edan ora keduman dilalah kersane ngalah sak bejo bejene wong kang lali isi bejo wong kang eling eling Gusti Allah lan waspada wasbatu muraqabah kemanapun kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Inilah ya, saudara sekalian rentetan bahwa Islam itu bisa kita arikan tunduk, patuh, pasrah, damai, mendamaikan, tapi jangan lupa bahwa aslama yuslimu, islaman juga bisa kita maknai menyelam, bukan selamat tapi menyelamatkan. Bahasa yang lain surat Al-Baqarah 107 rahmatan berarti merahmati wa ma arsalnaka ila rahmatil. Itulah inti ber, beragama hari ini yang harus menjadi pokok tujuan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita. Kita berdoa mudah-mudahan panjenengan sedoyo sing rawuh, muga-muga rumah tangga panjenengan sedoyo barokah. Nggih, rezeki panjenengan barokah, umur barokah. Anak-anak kita saleh dan salihah Amin Allahumma amin. Dan insya Allah kita masuk surga dengan husnul khatimah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa qribi fir warham wa anta khairur rahimin.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 nasradin wa muslimin wa adadin Allahumma aslih ahwalana wa muslimin wal muslimat ya Ya mutabbir tabbir Ya musahil sahil sahil alaina kul asir Bicahil bashir wa nazir Birahmatika ya rahmat rahimin Rabbana dolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna La nakunan min khasirin Allah majlana wa awlatana wa awlatana wa awlatana Ya Allah min ahli ilmi wahli khair wahli ahli tuqa wa la wa iyahum min ahli syar wa zair Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ya Allah ya Rahman Rahim Allahumma inna nas'ala ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban kafi'a wa syifaan min kulli wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa darajahna fi ahli dzinil ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itil qurba wa yanha anil fahsya wal munkar wa yaghdukum la'allakum tadhakkarun wa la akbar